Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas segala rahmat dan karunia-Nya Begitu juga kita sanjungkan salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah pada kesempatan siang ini saya akan menjelaskan mungkin bagian ya, bagian dari penjelasan tentang manhaj as atau kenapa kita harus bermanhaj salaf. Kata salaf diambil dari kata salafa dalam bahasa artinya apa yang telah lalu yang telah lewat baik baru saja sebentar atau kemarin atau dan seterusnya. Kemudian penggunaan kata salaf ini di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam juga sering digunakan secara bahasa. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala larangan untuk nikah kepada dua wanita yang adik kakak. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Dan tidak diperkenankan, tidak dibolehkan mengumpulkan dua wanita yang bersaudara dinikahi illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah lalu, artinya di zaman jahiliyah. Ya, jadi arti yang makon salaf artinya yang telah telah lalu. Juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali Nabi Sallam menggunakan kata-kata salaf yang artinya telah lalu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau Rasulullah bersabda, innama baqaukum fi masalaf fi masalafa qablakum minal umam kama, kama baina salatil asri ila gurubi syamsi sesungguhnya keberadaan kalian dengan fi masalafa qablakum dengan orang-orang yang mendahului kalian artinya umat-umat yang sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini katakan fi masalah fakoblakum umat yang mendahulu kalian. Kama bayna salatil asri wal maghrib wa ghurubi syams ila Seperti dekatnya antara salat asar dengan terbenamnya matahari. Ya, Kemudian kata salaf juga digunakan dalam fikih ada istilah as-salaf atau salam. Yaitu apabila bertransaksi seorang dengan temannya modal dahulu atau uang terdahulu barangnya kemudian pemesanan itu pengecualian dalam transaksi jual beli hutang uang didahulukan barangnya nanti. Namun disifati dengan sifat yang jelas dan waktu yang jelas. Itu namanya salaf atau salam dalam istilah fikih. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan kepada e, putrinya, tatkala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada di seluruh istrinya, Istrinya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sebagaimana dalam eh, riwayat Bukhari bahwa beliau bersama istri-istrinya Shallallahu alaihi wasallam sedang kumpul. Tiba-tiba datang Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW membisikkan kepada Fatimah padahal sedang berada dengan istrinya semua. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW sudah bangkit dan meninggalkan tempat, minta penjelasan apa, membisikkan apa Rasulullah SAW kepada kamu, Kepada engkau padahal kita ini berada di uh, hadapan beliau. Kenapa? Akhirnya cuma dia saja yang di, yang diberikan bisikan. Karena ketika dibisikan Fatimah itu menangis. Dua ada dua perkara. Pertama dia menangis, menangis sangat terseduh-seduh sekali. Setelah itu Rasulullah membisikkan lagi kemudian ketawa. Nah, Aisyah penasaran apa yang dibisikkan. Kata kata Rasul, kata Fatimah, aku tidak akan menyampaikan sesuatu sementara Rasulullah membisikkan kepada aku. Artinya ketika Rasulullah ada, kalau itu bukan rahasia, Rasulullah tidak akan menyampaikan dengan rahasia. Saya tidak akan menyampaikannya. Kata Fatimah. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, Aisyah datang, datang kembali kepada Fatimah. Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada engkau, kepadamu? Karena engkau mengatakan dulu ketika Rasulullah ada, tidak berani. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Akhirnya Fatimah Rasulullah menjelaskan, kata beliau, adapun tatkala aku mendengar bisikan Rasulullah SAW, eh, kemudian aku menangis, karena Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Jibril selalu datang kepadaku untuk merojah Al-Quran dan eh, baru-baru e, ini Jibril datang kepadaku sampai dua kali. Kemudian kata Rasul dan saya menganggap itu adalah berarti ajalku telah dekat. Kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah kepada Fatimah, fattaqillaha wasbiri fa inni ni'mas salafu analaki kata Rasulullah kepada Fatimah engkau hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar fa inni ni'mas salafu analaki kata Rasulullah aku ini nikmat nikmat orang pendahulu kamu artinya apa jadi Rasulullah akan meninggal kemudian disusul oleh Fatimah dan itu yang menyebabkan Fatimah apa? Menangis. Menangis Fatimah. Kenapa? Karena Rasulullah sebentar lagi meninggal. Berarti Fatimah akan menyusulnya. Fa ini ni masalahku anak laki. Maka waktu itu kata Fatimah aku menangis ya dengan menangis yang terseduh-seduh. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW menghampiriku dan dia membisikkan lagi. Ya Fatimah, ala tardina antakuni sayyidata nisa'il mu'minin. Wahai Fatimah, tidakkah engkau ridho? Nanti engkau itu menjadi sayyidah tuan penghulu wanita wanita-wanita mukmin. Baru di situ Fatimah tersenyum ketawa. Jadi ini dalil maksudnya hadis ini saya sampaikan tentang sabda Nabi sallallahu Eh, kata-kata fa inni masalahku anak analaki. Aku ini adalah pendahulumu yang paling indah. Artinya akan mendahului Fatimah ya, meninggal. Kemudian Fatimah menyusul. Nah, ini adalah tinjauan kata salaf dari sisi bahasa dan penggunaannya baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan dalam penggunaan dalam fikih Islam Adapun tentang makna manhaj, manhaj itu adalah toriko cara, metode. Jadi manhaj salaf artinya cara asalaf, cara orang yang terdahulu. Dan cara ini adalah dijadikan sebagai metode dalam membuat uh, karya tulis begitu skripsi atau penelitian atau yang lainnya. Sehingga seorang kalau meneliti jangan dulu langsung dia membuat judul tapi dicari dulu siapa yang sudah membuat judul orang lain orang lain sudah membuat. Salafnya siapa? Artinya jangan sampai membahas yang sudah dibahas sama orang. Lihat bahasan yang lain, apa yang kurang, kita baru membahas pembahasan yang baru. Ya. Dan bahasa salaf ini ini juga di pondok-pondok NU tradisional itu sudah digunakan. Kalau antum cari pesantren salafiyah di Garut, di Tasik, di mana saja bakal menemukan pesantren salafiyah pasti ditunjukkan. Ya kan? Bahkan bed syair yang sejak dulu tahun 83-an itu saya sudah hafal. Ya, ketika saya mondok di satu pondok pesantren dari Ajengan, dia bilang dan bait syairnya begini. Fakulu khairin fit tiba'i iman salaf wa kullu syarrin fit tida'i man khalaf. Itu dari kiai itu. Dari ustaz. Fakulu khairin fit tiba'i iman salaf. Setiap kebaikan itu dalam mengikuti asalaf. As yang terdahulu. Wa kullu syarrin fi iman khalaf. Setiap kejelekan mengikuti bid'ahnya orang yang datang kemudian. Namun pengertian bahasa salaf tradisional artinya tradisional. Jadi sehingga pesantren salaf itu adalah pesantren yang ngadepong. Yang kastrologi. Nah, masak sendiri bawa bawa bawa kan- kastrol. <laughs> ya jadi itu setan logo. Betul. Asalaf itu adalah yang telah lalu artinya mengikuti para pendahulu dalam cara e, belajar. Nah, adapun yang dimaksud dalam manhaj salaf ini yaitu para pendahulu kita, orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Yang dimaksud salaf di sini adalah as-salaf as-saleh. Makanya kalau para ulama menyebutkan kata salaf, mesti harus mesti mereka menggandengkan sifatnya, yaitu as-so, as Salaf as-saleh. Karena salaf kita ada yang soleh, ada yang toleh. Ya, dalam bahasa as yang soleh, kalau toleh yang tidak soleh. Abu Jahal, Abu Lab salaf. Namun tidak soleh, kafir. Ya, yang kita ikuti adalah salaf as-soleh. Orang-orang pendahulu kita yang yang soleh. Adapun pertanyaannya kenapa kita harus mengikuti manhaj salaf? Kenapa harus bermanhaj salaf? Jawabannya banyak sekali. Di sini saya kumpulkan ada lima jawaban untuk menjawab kenapa harus bermanhaj salaf. Kenapa kita harus memilih manhaj salaf? Pertama, saya ringkaskan dulu globalnya. Lian Allah amarona bil ijtima'i 'anil tafarruq fihi. Pertama, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk bersatu di dalam agama Islam dan melarang kita bercerai-berai, berpecah dalam agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, wali anna Nabi SAW akhbarana an tafarruqi ummatihi wa kullu firaqin tadkhulun nar wastasna wahidatan minha. Sebab yang kedua, karena Nabi SAW menjelaskan, menyampaikan kepada kita melalui para sahabat tentang terjadinya perpecahan umat. Dan Nabi menjelaskan bahwa pecahan-pecahan itu, firok-firok itu masuk neraka. Hanya satu yang dikecualikan. Dan nanti akan kita jelaskan tentang pengecualian tersebut. Siapa yang pengecualian tersebut yang kita seyogianya harus cari yang dikecualikan itu. Jangan tersibukkan dengan firok, dengan e, golongan-golongan uh, golongan -golongan yang lain. Kita sibukkan maksimalkan waktu kita untuk mencari satu golongan yang diselamatkan itu. Atau yang disebut dengan al-firqah an-najiyah. Sebab yang ketiga, wali anna Nabi sallam lamma akhbarana an huduthi ikhtilaf ikhtilafat katsira amarona Nabi tamasuk bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Karena Nabi sallam tatkala menjelaskan kepada kita melalui riwayat para sahabat tentang akan terjadinya perpecahan itu, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnahnya dan sunnah khulafa ar rasidin. Ya. Kemudian yang kelima, wali anna wali anna Allah asna sabiqin al awalin wa radiyahum. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji as-sabiqin al awalin. Al-Muhajirin dan Ansor, orang-orang pendahulu kita dari kaum Muhajirin dan Ansor para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bukan itu bukan pujian saja bahkan Allah meridhoi mereka. Allah meridhoi as-sabiqin al-awwalin, Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka pun dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah meridhoinya. Kemudian yang kelima, wali anna akhir hayatil mukhalifina lisabilil awalina al halaku dunya wal akhirah. Karena akhir kehidupan orang-orang yang menentang atau bertentangan bersebangan dengan jalannya al awalin asabikin al awalin ya itu kehancuran di dunia dan akhirat ya Baik. Kita akan jelaskan satu persatu tentang yang pertama. Kenapa kita memilih dan kaum muslimin seharusnya ketika dia mengaku agama Islam harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Ya, kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Asy-Syura ayat 13. Eh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه syara'a lakum minad din. Allah Subhanahu wa taala telah membuat syariat bagi kalian itu adalah bagian daripada agama. Syariat ini mawasobihi nuha. Sebagaimana Allah telah menurunkan syariat itu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Nuh. waladhi awhayna ilaika dan syariat yang telah kami wahyukan kepadamu, itu Muhammad wa ma wasaina bih Ibrahim wa Musa wa Isa dan syariat yang telah kami wajibkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa dan Isa an dina walat tafarraqu fi hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan bercerai berai kata Ibnu Katsir Fadzakara awal rusul ba'da Adam wa Nuh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan setelah Allah menciptakan Adam dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini yang pertama adalah Nuh yang diberikan syariat. Wa akhirohum huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir dari nabi yang diutus dijadikan rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjelaskan tentang nabi yang lain yang disebut dengan ulul azmi, nah itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Asyahid yang menjadikan dalil dari ayat ini tentang harusnya kita mengikuti manhaj salaf atau cara para sahabat ketika mereka beragama Li'anal istima' fid din la yumkinu wala yatahaqqaqu illa bil i'tisam bil kitab hakim wal akhdi bi sunnati khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam wasair ala sirat ala siratis sahabah wat tabi'in min khairul qurun. Karena tatkala kita diperintahkan untuk berkumpul dalam agama Islam dan persatuan ini tidak akan nyata kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti jalannya para sahabat dan tabi'in. Di tiga pokok ini akan terjadinya persatuan. Kalau umpamanya kita mempunyai niat ingin mensatukan umat umpamanya dengan akal. Akal manusia berbeda yang satu dengan yang lainnya dengan adat. Adat Sunda dengan adat Jawa, adat Sumatera dan yang lain akan beda. Dengan partai. Partai juga sama berbeda-beda. Dengan apa lagi? Kita sebutkan semua hal-hal yang kita inginkan ingin bersatu. Dengan uang umumnya. Kita sebutkan semuanya. Kita ingin mensatukan umat. Tapi bukan dengan tiga tadi bukan dengan Al-Quran, bukan dengan Sunnah, bukan dengan pemahaman para salafus soleh, tidak akan bersatu. Kenapa? Karena masing-masing akan berbeda. Tapi ketika mensatukan dengan tiga hal ini, maka akan berhasil. Kalau umpamanya pertanyaannya begini, kita saksikan ada perbedaan di kalangan salafi Perbedaan itu adalah terbawa dengan pribadi masing-masing. Manhajnya sama. Al-Quran, Sunnah, kemudian pemahaman para salafus Perbedaan itu munculnya dari mana? Dari pribadi masing-masing dan dari menerapkan pemahaman mereka terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Adapun pokoknya sama. Dan perbedaannya bukan perbedaan yang sangat jauh sekali. Hanya perbedaan cara menerapkan. Fal wajibu alal ummati ida aradat al istimaa an tanbudha ma'ada hadanil wahyaini. Maka wajib bagi umat kalau ingin mensatukan seluruh umat Islam maka harus kita lemparkan atau hilangkan selain dua pokok ini yaitu Al-Quran dan Sunnah dan dengan pemahamannya salafus soleh. Jadi ketika di zaman sekarang ini telah munculnya firok golongan-golongan maka lain halnya dengan ketika zaman sahabat Nabi Sallam Al-Quran dan Sunnah titik untuk sarang nggak nggak bisa titik. Harus melalui pemahaman salafu soleh. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lianna ma ajma alaih salaful ummah la buda ayakuna lahu dalilun minal kitab sunnah. Karena apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in itu mesti mereka mempunyai dalil. Di saya ingatkan kepada eh, kita semua bahwa yang menjadi sandaran kembali kepada salaf itu adalah ijtima atau ijma bukan ijtima, ijma'nya mereka. Kesepakatan mereka. Bukan perorangan. Kalau perorangan tidak jadi dalil. Ya, di sini ada perbedaan sumber dalil tentang kaul sahabat. Madahibul arba'ah itu tidak sepakat tentang apakah kaul sahabat satu maksudnya, pendapat sahabat menjadi dalil. Itu khilaf di kalangan para ulama. Yang menjadi ijma yang menjadi sandaran dalam hal ini adalah ijma'nya para salafus soleh. Kalau kita cari di dalam akidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sedikit pun khilaf di kalangan para sahabat tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka itu ijma. Tidak ada satu kaul pun yang nyeleneh hanya para sahabat berbeda dengan yang lainnya. Maka dalam hal akidah ya yang paling pokok dalam hal akidah kembali kepada pemahaman para salafus saleh. Ya. Karena dalam hal akidah tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Ijma. Kalau ditanya, apa buktinya ijma? Apa buktinya ijma para sahabat dalam memahami Al-Qur'an? Buktinya ijma tidak adanya khilaf. Ini sebagaimana penjelasan saya Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Kalau kita ditanya tentang apa dalil ijma'nya para sahabat tentang masalah-masalah usuluddin, tidak adanya khilaf. Tidak dinukil adanya khilaf di kalangan mereka berarti itu ijma. Karena mereka bukan orang penakut. Para sahabat itu bukan orang penakut. Di hadapan Nabi SAW ketika tidak paham tanya, bertanya. Ketika malu nyuruh orang lain. Seorang malu ingin bertanya kepada sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dia ingin bertanya tentang madhi. Ya, Ali bin Abi Thalib itu mantunya Rasul mau bertanya tentang madhi malu kepada mertua. Akhirnya minta kepada Miqdad untuk bertanya. Ya. Jadinya para sahabat ketika mereka tidak paham akan bertanya. Ya, akan bertanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan daklah kalian berpegang teguh kepada tali agama, tali Allah. Jadi semuanya harus berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian bercerai-berai. Ditanya Allah di sini adalah agamanya, syariatnya. Fal amru bil istima laisa mujarradal ittifaq ala ay wajhin kana. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bersatu. Bukan hanya sekedar persatuan. Persatuan dalam apa? Apakah persatuan main bola awalnya atau persatuan perkumpulan tidak. Diberikan batasan. Wa'tasimu bihablillah. Agama Allah Subhanahu wa taala. An aqimuddin dalam tadi ayat surat Asy-Syura an aqimuddin wala tatafarraqu. Menegakkan agama tidak ada kecuali dari sumber-sumbernya yang asli yaitu dari Alkitab eh, Alkitab Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 105 Allah Subhanahu firman wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalaku min ba'di ma ja'ahumul Dan lakah kalian jangan bercerai-berai wala takunu kalladzina tafarraqu janganlah kalian seperti orang-orang yang telah bercerai-berai. Wahtalafu dan mereka istilah Kapan istilahnya mimba di ahumul bayinat setelah datang kepada mereka penjelasan kita lihat di sini bahwa adanya tafarruk, adanya ikhtilaf itu setelah datangnya bayinat, penjelasan. Setelah datang dakwah, setelah datang penjelasan, maka terjadi khilaf. Dan ini sunatullah. Kita lihat. Nabi saw Alaihi Wasallam sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul dan sebelum Nabi SAW menjelaskan tentang syariat Allah, tentang akidah, tentang ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi itu mendapatkan pujian-pujian dari seluruhnya. Tidak ada satupun yang mencela tentang Nabi saw. Alaihi Wasallam. Tapi tatkala Rasulullah menjelaskan bayinat penjelasan tentang hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang harus sembah, maka mulai mulai perpecahan di kalangan siapa? Keluarga. Mulai datang mulai ada perpecahan di kalangan keluarga. Dan ini sunnatullah. Dimanapun dan kapanpun kita menyampaikan suatu hak penjelasan, kemudian kita mengamalkannya, maka di situ ada pro dan kontra. Ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Ini sunatullah. Jadi penyebab tafarruq itu adalah setelah datangnya penjelasan kemudian tidak mau tunduk terhadap penjelasan tersebut. Itu yang pertama. Jadi kenapa kita harus mengikuti manhaj salaf karena pertama perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai dan persatuan ini dipercontohkan oleh sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan lagi, umpamanya dan ini subhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang mengkritisi tentang dakwah salafiyah. Yaitu terjadinya peperangan dan ini awal fitnah. Awal terjadinya fitnah yang ada di dunia Islam yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu eh, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan kemudian diangkatnya Ali bin Abi Thalib Tatkala itu Muawiyah gubernur di Syam mendengar di beatnya Ali bin Abi Thalib tidak setuju. Bukan tidak setuju terhadap pembeatannya. Tapi Muawiyah bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan ingin tahu dulu siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Dan ini ini adalah ijtihad dari Muawiyah bin Abu Sufyan dan juga ijtihad dari Ali. Ali bin Abi Thalib. Makanya saya katakan tadi yang menjadi dasar sumber kembalinya pemahaman kita adalah ketat kala mereka terjadi apa? Ijma, kesepakatan. Tatkala masing-masing ada ijtihad, maka kita tidak boleh menyalahkan di antara salah satunya walaupun tertumpahnya darah. Jadi itihad, itihad apa saja yang dilakukan oleh seorang sahabat, ya, itu tidak menjadikan dasar hukum. Jadi dasar hukumnya apa? Ijma'nya. Kalau jadi khilaf, tidak dijadikan dasar hukum. Jadi kalau dikatakan bahwa batal umpamanya kembali kepada manhaj salaf itu atas terjadinya apa peperangan itu itu perang Jamal, perang Siffin. Ya. Maka itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena itu ter, tidak terjadi ijma. Adanya itihad itihad di situ. Dan kita terhadap para sahabat sikap kita terhadap mereka karena sama-sama itihad kita tidak boleh mengkafirkan salah satu di antara mereka. Ya. Yang kedua, yang mendasari tentang kenapa kita harus mengikuti pemahaman para salafus soleh, para sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita melalui para sahabat tentang terjadinya ibtirakul ummah perpecahan umat. Sebagaimana terjadi perpecahannya Yahudi dan Nasoro. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa semuanya masuk neraka. Kecuali hanya satu. Dan yang satu itu Rasulullah jelaskan. Yang meriatkan tentang ini banyak sekali diantaranya adalah Ibnu Majah dalam sunannya dengan lafad iftaraqatil yahud kata Rasulullah sallallahu ala ihda wa sab'ina firqatan fawahidatun fil jannah wa sab'una fin nar nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan fa ihda wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah walladhi nafsu muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala sab'ina firqatan wahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una fin nar Qila ya Rasulullah manhum qala al jamaah. Yahudi dan Nasoro telah berpecah menjadi 71 golongan. Satu dari golongan yang 71 itu yang masuk surga. Dan yang 70-nya masuk neraka. Dan Nasoro berpecah menjadi dua golongan. Yang 71-nya masuk neraka, yang satu golongnya masuk surga. Dan demi jiwaku, jiwa Muhammad yang berada di tangannya, umatku juga benar-benar akan berpecah, akan terpecah menjadi 71 golongan. Wahidatun fil jannah satu golongan masuk ke dalam surga dan 72-nya masuk neraka. Kila ya Rasulullah selalu ditanya, wahai Rasulullah manhum? Siapa yang satu yang dikecualikan itu? Kecualikan itu. Kata Rasulullah al-jamaah. Itu al-jamaah. Maka sehingga menjadikan istilah Al-jamaah ini yaitu dengan istilah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian dalam hadis lain ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah inna ahlal kitabaini iftaraku fi dinihim ala sintaini wa sab'una millatan wa inna hadhil ummatu wa inna hadhil ummata sataftariku ala salasi sab'ina millatan yakni al ahwa kulluha finnar ila wahidatun wa hiya al jamaah wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tujarobihim tilkal ahwa'u kama yatajarul kalabu bisahibihi la yabqa minhu irqun wala mifsalun ila dakhalahu wallahi ya ma'syaral arab la in lam taqumu bima ja'a bihi nabiyukum sallallahu alaihi wasallam la ghairukum minan nasi ahra alla yaquma alla yaquma bihi Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para penganut dua kitab yaitu Yahudi dan Nasoro mereka telah berpecah, berpecah menjadi 20 72 golongan. 72 agama. Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kullu hafinar. Semuanya masuk neraka illa wahidat tu satu wahi al-jamaah, yaitu al-jamaah. Kemudian kata Rasulullah, "Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun dan nanti akan keluar dari umatku beberapa kaum kaum-kaum yang tujaru bihim tilkal ahwa yang hawa-hawa nafsu mereka akan merasuk ke dalam jiwanya kama yatajarul kalabu wa sebagaimana penyakit rabies akan menjalar ke tubuh orang yang berpenyakit itu sehingga la yabqa minhu irqun wa lam ila dakhulu sehingga tidak ada satupun persendian kecuali masuk dimasukinya wallahi ya ma'syarul arab demi Allah wahai segenap bangsa Arab kita lihat di sini asahi dari dari hadis ini ya ma'syarul arab yang dimaksud ma'syarul arab ini siapa di sini adalah para sahabat para sahabat yang telah masuk Islam Ma'asyarul Arab di sini adalah orang-orang Arab yang telah masuk Islam. Itu para sahabat Nabi SAW. Ya ma'asyarul Arab. La ilam taku bima, abhi nabi kum Kalaulah kalian tidak menegakkan terhadap apa yang telah Nabi kalian bawa. Jadi kalau kalian tidak membawa agama kami. Tidak mendakwahkan agama kami la ghairukum minan nasi ahra ala yaqubihi maka yang lian, yang lainnya lebih-lebih jadi artinya kata Rasulullah bawalah agama ini sebarkan oleh kalian agama ini karena kalau kalian tidak menyebarkan kalau maka orang lain lebih lagi tidak akan menyebarkan Rasulullah SAW memberikan perintah kepada para sahabatnya untuk menyebarkan agama Islam. Maka kalau kita tidak beragama dengan agamanya para sahabat, kita tidak memahami Al-Quran dan sabda Nabi SAW dengan eh, pemahaman para sahabat, ya, maka lambat laun akan salah, akan keliru, akan sesat. Kemudian hadis lain dari Abdullah bin Amr. Kata dia Rasulullah SAW bersabda la ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel hadwa na'al bina'al. Hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalika. Wa inna bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan wa taqtariku ummati ala salasi wa sab'ina millah kulluhum finnar illa milatan wahidah qalu wa man hiya ya Rasulullah qala ma ana alaihi wa ashabi kata Rasulullah la ya'tiyana ala ummati niscaya benar-benar akan datang kepada umatku akan terjadi kepada umatku apa yang terjadi sebagaimana terjadinya di Bani Israel. Akan persis sebagaimana persisnya satu sendal yang kanan persis dengan yang kiri. Satu pasang. Sehingga jika dulu di Bani Israel ada yang terjadi berzina dengan ibunya niscaya di umatku pun akan terjadi seperti itu. Dan sungguhnya Bani Israel telah berpecah menjadi 72 golongan dan umatku pun akan berpecah menjadi 73 golongan kecuali satu golongan. Eh, dan semuanya masuk neraka yang 73 kecuali yang satu. Illa milatan wahidah kecuali satu. Qalu mereka bertanya waman hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu golongan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang yang dia berpegang teguh kepada sebagaimana aku berpegang teguh kepadanya dan juga para sahabat aku berpegang teguh kepada kepadanya. Nabi SAW berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah eh, Nabi SAW beruntung kepada Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang makna-makna Al-Quran kepada para sahabat. Sahabat mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang akan selamat adalah orang-orang yang mengikuti jejak Rasul dan para sahabatnya. Kemudian hadis lain dan ini adalah penyebab yang ketiga atau alasan yang ketiga kenapa kita harus bermanhaj salaf. Karena Nabi SAW tatkala menjelaskan tentang terjadinya perpecahan umat, beliau dengan tegas memerintahkan kepada kita dan waktu itu Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya untuk berpegang teguh kepada sunnahnya dan sunnah para khulafur rasyidin. Dan ini hadisnya masyhur. Hadis Irbad bin Sariyah. Ya. Dikatakan oleh Imam At-Turmudi. Kata Irbad bin Sariyah, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadati mu'idatan balighatan zarifat minhal uyunu wa wajilat minhal qulubu faqala rajulun inna hadhihi mu'idatu muaddi fama hadu ilaina ya rasulullah fama hadu ilaina ya rasulullah qala usikum bitaqwallahi was sam'i wat ta'ah wa inna abdun habasi fa innahu may ya'is minkum yara ikhtilafan katsira wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna dalalatun faman adraka dzalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW memberikan pengarahan, pujangan, nasihat. Dalam suatu hari, yaitu setelah sholat duhur atau sholat asar. Dengan nasihat yang begitu mendalam. Sehingga saking mendalamnya, mata pun bercucuran dan hati pun merasa takut gemetar. Sehingga salah seorang di antara sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat yang terakhir. Maka apa nasihat engkau kepada kami semua wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Usikum Allah. Kami nasihatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala was-sam'a wa ta'ah dan kau dan kalian harus mendengarkan dan mentaati. Artinya mendengarkan apa yang diperintahkan oleh khalifah atau pimpinan dan mentaatinya. Wa in abdun habasyi walaupun yang memerintah itu adalah hamba sahaya yang menjadi pimpinan yang menjadi khalifah adalah hamba sahaya. Karena sungguhnya barang siapa yang di antara kalian nanti bisa hidup menyaksikan dia akan menyaksikan khilaf perpecahan yang, yang begitu banyak. Rasulullah SAW tatkala menjelaskan akan terjadinya perpecahan tidak diam, tapi dia menjelaskan solusinya. Di antaranya adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Perkara yang dibuat-buat dalam agama. Fa innaha dolalatun. Karena perkara yang baru dalam agama adalah kesesatan. Maka barang siapa yang menemui di antara kalian yang bisa menemui yang terjamani oleh kalian terjadinya khilaf itu fa'alaikum bisunnati hendaklah kamu hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin addu 'alaiha bin nawajid pegang gigit dengan geraham hanya pegang dengan kuat asyahid dari ayat dari hadis ini yang menjadi dalil dari hadis ini tentang harusnya kita bermanhaj salafus soleh adalah sabda Nabi sallam faman adroka dalika minkum faalih bisunnati bisunnati fa bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin alhamdulillah adu alaiha bin nawaji Rasulullah SAW tidak mengatakan alaikum sunnati saja. Alaikum sunnati saja tidak. Tapi menjelaskan wa sunnatil khulafair rasidin. Karena agama itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Tentunya mereka yang lebih memahami tentang Al-Quran, tentang Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis lain, hadis Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, ini hadis diriatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair." Kata Hudzaifah, orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'alu anis shar Dan aku bertanya kepadanya tentang kejelekan. Tentang suatu hal yang jelek makhafata ayudrikani karena saya khawatir kejelekan itu menimpaku. Fakultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wasyar Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dulu atau kami dulu berada dalam kejahilan dan kejelekan. Allahu bihadal khair. Kemudian Allah mendatangkan kepada kita kebaikan ini, yaitu Islam maksudnya. Zaman jahiliyah syar jelek, datang Islam khair. Fahal ba'da hadal khair min syar? Fahal ba'da hadal khair min syar? Apakah setelah kebaikan ini ada syar kejelekan? Qala na'am. Iya. Kultu wa kultu kata Hudzaifah, "Wa hal ba'da dzalika syarr min khair?" Apakah setelah kejelekan ini ada kebaikan? Qala na'am wa fi Iya. Ada kejelekan, kebaikan. Namun kejelekannya fi dakhan. Kultu kata aku kata Hudzaifah, "Wa ma Apa itu dahannya? Qala qaumun yahduna bi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Dakhin ini adalah kaum kaum-kaum yang mereka mengambil petunjuk tapi bukan petunjuk dariku. Mereka ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu tahu mereka itu tapi kamu mengingkari. Hanya kamu tahu bahwa mereka itu mengaku Islam namun kamu pun mengingkarinya. Qultu fahal ba'da dzalikal khair min syar? Kata Hudzaifah, apakah setelah ke kebaikan yang ada dahannya itu ada kejelekan lagi? Qala na'am, ada. Yaitu du'atun ila abwabi jahannam. Para pendakwah, para dai yang mengajak ke pintu-pintu jahannam Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Barang siapa yang mengikutinya maka pengikut itu akan dimasukkan ke jahanam. Kultu ya Rasulullah sifhum lana. Ya Rasulullah sifati mereka itu. Para duat abu abi Jahannam, para pendakwah yang mengajak kepada neraka Jahannam, Apa sifatnya? Ciri-cirinya gimana? Kata Rasulullah SAW, hum min jildatina. Wa Nabi al alsinatina. Mereka itu kulitnya seperti kalian, seperti kita, sama-sama dan mereka berbicara seperti bahasa-bahasa kita. Kemudian kata Hudzaifah, "Fama ta'muruni in adrakani dzali?" Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku kalau aku menemui itu atau zaman itu menemui aku? Kata Rasulullah, "Tal zamu jama'atal muslimina wa imamahum." Kalau kamu menemui masa seperti itu, banyak para dai yang ngajak kepada pintu jahanam, maka kamu harus senantiasa terus dengan jamaah. Dengan jamaah muslimin. Dan imam mereka. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Fa illam yakun lahu jama'atun wala imam." Ya Rasulullah, kalau tidak ada jamaah, jamaah tidak ada yang akan kita ikuti dan imam pun tidak ada. Kata Rasulullah, "Fa'tazil tilkal firaq kulliha." Fa'tazil tilkal firaq kullaha. Tatkala di masa tidak adanya imam, tidak adanya jamaah yang diikuti, maka kau memisahkan diri dari firok-firok yang ada itu. Walau anta bi asli syajaratin. Walaupun kamu harus menggigit e, pohon, satu pohon. Hatta yudrikal mauta wa anta ala dalik. Hatta yudrikal mautu wa anta ala dalik. Sampai mati menjemputmu. Kita lihat dari hadis ini hadis yang agung yang mulia yang menggambarkan tentang keadaan kita sekarang ini. Yang Rasulullah SAW menjelaskan di kita dan kalau kita baca sekarang ini. Dan yang dimaksud dengan jamaah ini adalah mawafakul hak. Wain kunta wahdak sebagaimana kata Ibu Mas'ud. Jamaah ini adalah yang sesuai dengan hak kebenaran dari Allah dan Rasulnya walaupun sendirian. Itu jamaah. Hudzaifah radhiyallahu anhu mendapatkan penjelasan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pengikut Rasul, pengikut para sahabat mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah. Di zaman sekarang yang persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ya, baik Gambaran di sini ada tiga hal yang sama dengan kita sekarang. Ada kebaikan, namun dahan. Artinya ketidakjelasan. Kemudian masa berikutnya kejelekan, yaitu abu-abu eh, para duat yang mengajak kepada pintu jahanam. Nah, di kala ini Rasulullah SAW tatkala terjadi itu maka Rasulullah SAW menjelaskan talzamu al muslimin. Kalau sudah nampak banyak sekali pengikut eh, para pendakwah yang mengajak kepada pintu jahanam, harus senantiasa kita dengan jamaah kaum muslimin. Dan imamnya. Kalau kita tanyakan sekarang, imamnya siapa? Kalau dikatakan siapa pemimpin salafiyin? nggak ada. Karena salaf ini, salafi ini bukan jamak, bukan bukan kelompok, tapi salafi ini adalah atau salaf ini adalah pemahaman. Jadi salafi ini adalah nisbah. Nisbah artinya sandaran. Ya. Jadi salaf ini adalah manhaj yaitu para sahabat salafnya. Kalau umumnya antum ditanya antum salaf bukan? Bukan. Bukan, karena salaf itu sahabat. Tapi kalau antum salafi, iya. Ya. Jadi kalau antum antum jamaah salaf bukan. Karena salaf itu apa? Orang terdahulu. Tapi kalau antum jamaah salafiyah, iya. Ini di ya. Iya nisbah itu artinya sandaran sebagaimana umumnya madhab asy-Syafi'i artinya pengikut al-Imam asy-Syafi'i jadi jangan salah pengucapan jadi salafi itu artinya orang yang mengikuti manhaj salaf para sahabat kalau antum mengatakan antum salaf bukan bukan saya bukan salaf maksudnya bukannya bukan orang terdahulu sama salafi ya Jadi Nabi SAW menjelaskan tatkala tidak ada imam dan tidak ada jamaah harus memisahkan diri dari yang ada. Ya, dari yang ada. Artinya bukan berarti masing-masing kita harus ngumpet. Ya, ini alhamdulillah kalau kita nih masih masih ada yang mengkaji tentang sabda Nabi SAW yang mengkaji tentang Al-Quran dengan pemahaman salafus soleh. Masih terang. Masih gampang. Sehingga kalau ada, kalau kita, ya antum, pernah berdialog ngobrol dengan seorang baik itu dai ustaz dan yang lain atau orang awam yang dia mengatakan saya bingung untuk sekarang ini karena banyak pecahan Nah, kebingungan itu kenapa? Karena dia tidak mengikuti ya, kajian salafi. Kalau yang sudah ikut tidak akan bingung. Karena semuanya sudah, sudah jelas. Semuanya sudah sudah jelas. Apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, sudah terjadi dan solusinya pun Rasulullah telah menjelaskan. Sangat gamblang sekali yang bingung itu karena ya mereka tidak mengikuti atau membaca hadis Nabi SAW dan tidak melaksanakannya. Kemudian jawaban yang keempat atau yang keempat yang keempat kenapa kita harus bermanhaj salaf kalau kita ingin mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus mengikuti orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Di dalam surat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu Wa adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalina fiha abada. Zalikal khuzul azim. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin. Orang-orang yang terdahulu. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dari orang-orang yang hijrah Orang yang hijrah itu yang tadinya di Mekah. Kemudian hijrah ke mana? Ke Madinah. Wal Ansar dan orang-orang Ansar. Itu orang-orang yang sudah ada di Madinah. Yang membela orang-orang muhajirin. Waladina taba'uhum. Dan mereka yang mengikutinya. Ya, orang-orang yang mengikuti muhajirin dan an ansar bi ihsanin dengan baik dengan benar radhiyallahu anhum Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka waradu anhu dan mereka pun ridho terhadapnya terhadap Allah Subhanahu wa taala bima ada lahum min jannati naim ah waradu anhu wa adalahum jannatin tajri dan Allah menyiapkan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai khalidina fiha abada yang kekal di dalamnya dalikal qul azim dalikal fawzul azim itu adalah kesuksesan yang besar kita lihat di sini kata Ibnu Katsir rahimahullah yukbiru ta'ala an ridahu anis sabiqina minal muhajirin wal ansar wat tabi'ina lahum bi ihsan. Allah menjelaskan, menghabarkan kepada kita tentang keriduannya, keriduan Allah terhadap orang-orang yang mendahului kita dari muhajirin dan ansar dan keriduan Allah tentang orang-orang yang mengikuti mereka Orang-orang yang mengikuti mereka itu siapa? Kalau kita rinci dari sahabat adalah tabi'in. Ya kan? Kemudian tabi'ut tabi'in. Dan seterusnya. Terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Di zaman sekarang ini. Lihat di sini tidak dibahas wat wat tabi'ina waladhi taba'ahum tidak dibatasi generasi telah sahabat. Waladina tabahu dan orang-orang yang mengikuti al-muhajirin dan an ansar. Jadi kalau kita urut yang mengikuti sahabat adalah para tabi'in disebutnya begitu. Generasi. Kemudian tabi'ut tabi'in dan terus sampai ke kita sekarang ini. Dan ini dalil yang paling kuat dan kokoh di mana kita ini harus mengikuti manhaj salaf. Harus mengikuti para sahabat. Karena tidak bisa ditakwil lagi. Tidak bisa dipalingkan lagi maknanya ke yang lain. Sangat wadih, sangat jelas as-sabiquna was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an Lihat kata firman Allah radhiyallahu an wa radu'an itu setelah Allah selesai menjelaskan walladzina tabauhum bi ihsan digandengkan antara para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan dengan harum atap wow, penggandengan ya sehingga sama-sama mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya tinggal mengikuti jalan para sahabat Nabi SAW yang telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara otomatis kalau kita mengikuti para sahabat, ridho Allah pun ya akan tercurahkan kepada kita. Berkata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Kasir dan beliau mengutip dari gurunya yaitu dari eh, Al-Imam Nujarir atau bari rahimahullah Marra Umar bin Khattab birajulin ya Umar bin Khattab eh, melewati seorang Seorang ini sedang membaca firman Allah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sedang membaca ayat ini. Fa akhadha Umar biyadihi. Lalu Umar memegang tangan orang tersebut. Umar bertanya, "Man akra'aka hadza?" Siapa yang membacakan kepadamu ayat ini? Maksudnya guru kamu itu siapa? Faqala Ubay bin Ka'ab. Guru saya yang mengajarkan ayat ini adalah Ubay bin Ka'ab. Kata Umar, "La tufariquni hatta adhaba bika ilaihi." Engkau jangan kemana-mana dulu sampai aku akan bersamamu menuju Ubay bin Ka'ab. Falamma ja'ahu tatkala keduanya telah sampai ke Umar eh, ke, ke Ubay bin Ka'ab Qala Umar anta aqra'ta hadha hadil ayah hakada Kata Umar ke Ubay bin Ka'ab apakah engkau membacakan ayat ini kepada rojul ini? Qala na'am kata Ubay iya Kata Umar, "Wa sami'ta hamir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mendengarkan ayat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala na'am, iya. Laqad kuntu aro ana kata kata Umar, "Laqad kuntu aro ana anna rafa'ana rif'atan la yablughuha ahadun ba'dana." Kata Umar, "Sungguh kami-kami ini para sahabat telah ditinggikan derajat kita ini dengan ketinggian ini yang tidak dicapai oleh orang yang setelah kita. Artinya derajat derajat yang paling tinggi yang mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang mengikutinya. Ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa bahagia sekali mendapatkan ayat ini. Karena pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian derajat para sahabat. Berkat Ibnu Katsir rahimahullah, faqad akhbarallahu al-'azim annahu qad radiya 'anis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina tabahum ihsanin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala azim yang maha agung telah meridhoi orang-orang yang terdahulu para sahabat dari Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian kata beliau Ibnu Katsir rahimahullah, ya wailu faya wailu man abghadahum aw sabbahum aw abghada aw sabba ba'dahum. Wala siyama sayyidu sahabati ba'da rasul wa khairuhum wa afdaluhum fayawail kecelakaan bagi orang yang membenci mereka sungguh sangat celaka bagi orang yang yang membenci mereka membenci as-sabiqun al-awwalun atau mencaci maki mereka atau bagian atau sebagian di antara mereka mencaci mereka lebih-lebih mencaci kepada penghulu sahabat dan yang paling mulia di antara mereka yaitu As-Siddiq Al-Akbar Kata Imam kata Ibnu Katsir As-Siddiq Al-Akbar wal Khalifatul A'zam Abu Bakar Ibnu Abi Qahaf lebih-lebih kepada Abu Bakar As-Siddiq khalifah yang besar Abu Quhafah radhiyallahu anhu Fa inna ta'ifata al-makhzulata minar rafidati yu'aduna afdala sahabati wa yubghiduhum wa yasubunahum. Iyadan bil iyadallah. Iyadan billahi min dzalik. Karena sungguhnya kelompok yang hina dari Rafidah, Syiah mereka memusuhi orang yang paling mulia di kalangan para sahabat yaitu Abu Bakar. Wa yubghidunahum wa yasubunahum. Mereka membenci dan mencaci maki mereka. Naudzubillah. Sehingga mereka itu menyebutkan kepada Abu Bakar dan Umar ini adalah sonamai Quraisy. Sehingga mereka mempunyai doa pelaknatan kepada dua patung Quraisy yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar naudzubillah. Mereka menentang Al-Qur'an. Al-Qur'an yang telah jelas menyatakan was al awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum ihsan radhiyallahu anhum radhaan mereka caci maki. Ya, wa hadha yadullu ala anna uquluhum ma'kusah wa qulubuhum mankusah kata Ibnu Katsir rahimahullah ini menunjukkan kepada bahwa akal mereka itu terbalik-balik akal mereka itu kemana ya kenapa mereka sampai berani seperti itu karena mereka memangkas dari awalnya mereka menuduh bahwa Quran yang ada di kita ini itu kurang. Tidak lengkap. Sehingga mereka memangkas dari pondasi yang pokok yaitu dari periwayatan. Kalau yang meriwayatkan Al-Quran itu kita yakini al-sunnah wal jamaah dari para sahabat, maka para sahabat mereka pangkas dengan mereka mengkafirkan semua para sahabat sehingga otomatis Al-Qur'annya tidak menjadikan dalil bagi mereka sehingga kalau kita berdalil kepada mereka dengan ayat ini mereka tidak akan menganggap fa aina haula'i minal imani bil Qur'an kata Ibnu Katsir rahimahullah mana keimanan mereka terhadap Al-Qur'an id yasubuna man radhiyallahu anhu mana keimanan mereka terhadap Al-Qur'an jika mereka mencela mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa am ahlu sunnah fa innahum yataraddauna aman radhiyallahu anhum adapun ahli sunnah wal jamaah maka mereka itu ya mengucapkan keriduan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa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 Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas datang kepada mereka penjelasannya al-huda petunjuk dan mengikuti lihat wayat tabi ghairu mu'minin mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin yang dimaksud mukmin di sini yang paling pertama siapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mata matawalla. Kita akan palingkan dia sebagaimana dia berpaling. Kemudian akhirnya gana wanuslihi jahannam akan kami masukkan ke neraka jahannam wasaat masiro sangat jelek kembalinya. Jadi titik akhir orang yang menyelisihi jalan Rasul dan sahabatnya hancur dunia dan akhirat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tapi inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dan di penghujung atau di akhir kajian ini silahkan barangkali ada yang ingin bertanya silahkan disampaikan uh, pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. uh, terkait uh, perpecahan di Islam yang tadi disebutkan 73 golongan, yang satu di surga, yang 72-nya itu di neraka. Nah bagaimana status yang 72 itu apakah kafir, kekal neraka atau sebagainya. Karena mungkin itu bisa menjadi hujah bagi sebagian dari kaum muslimin atau yang mungkin baru belajar tentang hadis ini untuk eh, seperti mengkaf, mudah mengkafirkan yang lain atau dan sebagainya. Nah. Baik pertanyaannya. Dalam hadis kita kembali ke hadis Nabi SAW dan kita teliti satu-satu ya. Kita lihat. Kita bacakan hadis satu saja. Di antara tadi hadis-hadis yang tadi. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan fawahidatun fil jannah wa sabuna fil nar wa iftaraqatin nasara ala sintaina sabina firqah fa'da wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqanna ummati ala salasi wa sab'una firqatan. Lihat. Lihat kata-kata umat. Kata-kata ummati. Ummati. Ya. Kata-kata ummati yang harus digaris bawah. Dan umatku. Pengakuan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa yang 72 golongan itu masih umat siapa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pun tidak boleh gampang-gampang mengkafirkan orang. Tatkala ada perbedaan, ya, perbedaan di kalangan kita, apalagi perbedaannya yang ada khilaf, khilaf yang muktabar. Di khilaf itu ada yang muktabar. Khilaf muktabar itu khilaf memang di zaman sahabat pun khilaf. Ada khilaf yang tidak muktabar. Kalau khilaf yang muktabar itu jangan dijadikan suatu hal yang begitu besar. Karena khilaf muktabar. Khilaf muktabar itu seperti kunut ya, kunut subuh, khilaf muktabar. Kenapa? Karena ada yang sampai riwayatnya kepada para imam yang empat, ada yang enggak. Kalau mereka umumnya di, di kalangan para imam yang membid'ahkan, wajar. Kenapa? Karena hadis belum sampai ke mereka. Seperti Imam Malik. Imam Malik membid'ahkan. Kenapa? Karena hadisnya nggak nyampe ke dia. Tapi kepada yang lain nyampe namun doif. Sampai ke Imam Syafi'i hadisnya sahih. Artinya pengetahuan Imam Syafi'i hadisnya sahih, maka dia menggunakan. Khilaf ini tidak boleh dijadikan suatu perpecahan yang besar. Sehingga ketika sholat tidak mau ikut dengan sholat yang pakai kunut temannya. Jangan sampai seperti itu. Karena khilafnya muktabar. Ada khilaf yang tidak mutabarnya para ulama pun zaman dahulu di zaman sahabat, zaman sahabat, tabiin, tabi tabiin, dalam madhab empat nggak ada khilaf. Nggak ada khilaf itu artinya apa? Uh, tidak ada pembicaraan masalah itu. Artinya murni itu mah adalah perkara yang baru. Nah itu baru yang menjadikan permasalahan yang besar. Sehingga kita bisa artinya tidak menggunakan sama sekali karena khilaf mu'tabar. Nah jadi yang dikecualikan tadi yang 72 itu adalah masih umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruusul firok ya diantaranya setelah terjadinya uh, perpecahan waktu itu adalah perang Siffin ya antara uh, Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib terjadi yang paling pokok adalah yaitu munculnya Khawarij sehingga mengkafirkan Ali dan juga mengkafirkan Muawiyah dan seluruh yang mengikuti keduanya. Karena setelah perang itu terjadi uh, perdamaian. Ya, perdamaian itu tidak setuju oleh sekelompok orang, yaitu Sud Khawarij. Karena nggak mau, nggak mau mengat perdamaian dengan mengutus orang. Dengan dalil inil hukmu ilalillah. Dalilnya mereka, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah wa kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah maka kafir. Muawiyah dan Ali kafir semua. Ini Khawarij. Sehingga pada zaman Ali sendiri pun itu sudah diberantas dengan mengirim Ibnu Abbas sehingga diajak dialog sehingga di antara mereka ada yang bertaubat. Kemudian ada yang mengkutulkan Ali itu Syiah. Namun Syiah yang dulu yang disebut dengan Syiah, eh, Syiah itu banyak macamnya yang kita tidak boleh mengkafirkannya kepada Syiah ini adalah Zaidiyah. Tapi yang dulu dia hampir dekat dengan Ahlus sunnah wal jamaah, ya mereka tidak mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Cuma yang beda itu adalah afdol di antara mereka. Mana yang paling afdol? Syiah Zaidiyah. Adapun Syiah Rafidhah, Imamiyah, ya, itu adalah agama baru. Agama agama baru. Nah, adapun seperti di antara kita seperti kepada uh, kelompok yang ada, ya, jamaah yang ada, ormas yang ada dan sebagainya dan dia adalah Islam, sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, namun di sini mungkin pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah kadang dipahami sendiri. Ya, dipahami sendiri atau mungkin pemahamannya yang uh, tidak kembali kepada pemahaman yang sahih. Kalau terjadi khilaf di kalangan para sahabat Ya atau tabi'in. Maka ini masih tetap umat Islam dan kita tidak boleh mengkafirkannya. Karena Rasul pun tidak mengkafirkan. Rasul mengatakan wasataf tariku hadhil ummah. Ya, atau umati Masih diaku sebagai umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi, Nah. Ya, mengenai batasan yang jelas ketika seorang itu berada atau menisbatkan kepada manhaj salaf atau bukan itu batasan yang jelas itu seperti apa Ustaz? Apakah ketika dia menyatakan nisbat kepada manhaj salaf tapi ada sebagian dari perilaku dia yang tidak sesuai seperti celana masih isbal atau uh, istrinya belum pakai jilbab yang syar'i, apakah itu masih dikatakan manhaj salaf gitu? Dia pengikut salaf. Jadi batasannya jelas itu seperti apa Ustaz? ketika dia masih bermuamalah dengan mungkin demokrasi, apakah itu keluar dari masalah salaf atau seperti apa? Batasan yang jelas seperti apa? Uh, kita yakini ya dan sebagaimana di mukadimah tadi saya katakan bahwa asalaf itu atau manhaj itu adalah suatu cara kita beragama seperti beragamanya para sahabat. Ya. Kalau kita katakan apakah orang yang ikut umpamanya ke parlemen dan sebagainya apa kita kafirkan nggak atau kita keluarkan dari Islam ya kalau jawabannya enggak mana manhajbun enggak artinya gini sebatas dia masih ya uh, jadi batasnya gini kalau dia umpamanya di antara di antara kita ada yang masuk ke parlemen ya ke parlemen maka kita keluarkan sebagai tidak sebagai tidak kita keluarkan sebagai agama Islam atau kafir ya jadi kalau kita berfaham kita memahami nggak tentang Islam tentang memahami Al-Quran dengan sunnah dengan masalah atau enggak kalau tidak berarti tidak bermanfaat salah namun tidak dikeluarkan dari agama Islam. Masih umat is Islam. Masih umat Islam. Cuma tidak bermanhaj salah. Ya. Jadi batasannya, batasannya adalah ketika dia ya, ketika dia memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh ya maka dia adalah salafi. Tapi ketika dalam suatu hal ya yang di situ dia tidak sedang memahami Al-Qur'an dan sunnah ya, umpamanya dengan istihad ya, dengan istihad. Istihadnya. Jadi mana salaf ini harus kita garis bawah dulu tentang pemahaman Al-Qur'an dan sunnah. Ada hal yang istihadi. Ada hal-hal yang istihadi. Kita lihat di zaman uh, peperangan Siffin tadi antara eh, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah terjadi peperangan. Itu adalah istihad. Istihad. Kita yakini bahwa mereka itu paham tentang Al-Quran, tentang Sunnah, tentang adanya perpecahan. Ya, bahkan pernah diingatkan Ketika ada seorang dari kelompok Muawiyah waktu itu yang akan membunuh uh, eh, Amar. Amar mengingatkan karena Rasul mengatakan uh, yaqtuluka aqtalaka al-fi'ah al akan bunuhmu fi'ah kelompok yang sesat eh, bukan yang sesat yang melampaui batas diingatkan ya diingatkan nah dalam hal istihad kalau ada hal yang istihad tidak mengeluarkan seorang kepada sifat kesalafiannya. Ya. Hal yang istihadi. Hal-hal yang istihai, yang istihad, istihadi. Ya, jadi sifat-sifat yang istihadi itu tidak mengeluarkan seorang dari kesalafiahannya dalam pemahamannya. Kalau sifat istihadi, kecuali kalau sudah masuknya kepada hal-hal yang usul, ya usul-usul usul akidah, usul ahkam, ya. Maka mesti kalau yang namanya tentang halal dan haram, tentang pemahaman Al-Qur'an dan sunnah itu harus mengikuti manhaj salaf. Tapi kalau hal-hal yang tidak ada dalam Al-Qur'annya, tidak asunannya memurujuk juga tidak ada, sifatnya istihadi. Ya. Maka tidak mengeluarkan seorang uh, dari kesalahan ke kesalahan. Cuma dalam hal ini tentunya dia ya ada kekeliruan dari sisi lain ya dari sisi itu ya keliruan dari sisi, sisi itu baik Tak, nggak disebutkan, nggak disebutkan, ya. Penamaan-penamaan itu, penamaan-penamaan itu kadang itu adalah julukan bagi lawannya. Penamaan itu. Contoh. Contoh. Ya. Uh, istilah Wahabi itu dari mana? Hah? Dari orang yang menentang dakwah. Dakwah salafiyah. Kenapa? Karena ingin menakut-nakuti. Karena dakwah salafi ini adalah dakwah yang hak, yang penentangnya itu khawatir ketika muncul ini akan itu hilang dan paling yang paling gembar yang paling besar dan menggemur-gemurkan menakut-nakutkan orang dengan istilah Wahabi dan yang bahkan termasuk ya yang ngetren sekarang ini istilah ISIS ya itu sebagian orang menisbahkan itu dakwah Wahabi cuma yang yang keras katanya ya nah jadi firok-firok yang lain pun seperti Rafidho itu dijulukan karena tatkala disampaikan kepada mereka tentang suatu hak mereka menolak. Sehingga disebut dengan Rafidhah. Begitu juga yang yang lainnya. Jadi penamaan-penamaan itu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak menyebutkan. Ya, setiap yang tidak sesuai dengan apa yang dibawakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, ya berarti itu adalah al-firqah adalah Cuma tentang penamanya enggak. Ya, dan kita pun ya berusaha untuk menghindari dari hal itu. Ya, kita harus menghindari. Karena secara person mungkin secara perorangan eh, kelompok-kelompok tertentu bisa dia ber bermanan salah. Seorang berorganisasi ya, dia berorganisasi, tapi dalam pemahamannya ya, dia bermahan salah dalam arti dia sedang menelusuri. Dia menelusuri. Gitu. Ya. Baik. Ada lagi? Berada. Tapi cukup ya. Jadi eh, kesimpulannya tadi ada lima poin yang perlu kita camkan bersama ya. Kenapa kita harus bermanhaj salaf? atau kenapa kita memilih atau uh, suatu keharusan sebenarnya. Suatu keharusan kaum muslimin itu kalau ingin selamat harus benar-benar salah. Karena kalau tidak dengan munasab dengan siapa lagi? Kita ingin memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan melalui siapa? Ya, kecuali dengan melalui mereka, mereka terutama dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tentang ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak ada kecuali melalui para sahabat. Ya. Yang pertama karena Nabi Sallallahu eh, karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk bersatu dalam agama kita ini dan Allah melarang untuk bercerai-berai. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali kembali kepada pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua bahwa Nabi SAW menjelaskan kepada kita melalui lisan para sahabat tentang perpecahan umat. Dan perpecahan ini disebutkan solusinya. Solusinya adalah harus mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya pelaku-pelaku Rasul. Kemudian bahwa Nabi SAW Eh, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang pendahulu kita para sahabat baik baik Muhajirin dan Ansar dan Allah meridhoi mereka. Allah meridhoi mereka dan meridhoi orang-orang yang mengikuti mereka baik zaman dulu sampai sekarang. Kalau kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya kita mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir bahwa akhir hayat orang-orang yang menyelisihi ya Rasul dan jalan orang mukminin adalah kehancuran baik di dunia ataupun akhir akhirat. Ya, kita harus bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun dan meminta bimbingan, petunjuk hidayah, taufik darinya agar senantiasa kita ya berada dalam manhaj sahabat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari keluhan saya sendiri.